الحمد لله الذي أعظم الأجر لمن تأبد له بأحلس العبادات وضمن له بقبولها وضمن له بقبولها بفضله وكرمه ووعده في أعلى الدرجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أما بعد فيا إخواني الكرام اتقوا الله واعلموا أن أعمال العبادات والطاعات إنما سرئت لنتقرب إلى الله ونبلغ إلى مرضاته وجناته من غير ندامة وحسرات ولا يتحقق ذلك إلا بتحقق الإخلاص وخلوص, وخلوص النيات فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Para hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di mana Jum'ah dan Jum'ah berikutnya merupakan penghapus dosa. Hari Jum'ah adalah hari yang mustajabah oleh karena itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah solusi terbaik bagi segala masalah dengan mengikhlaskan hidupnya untuk senantiasa berjalan pada titian takwa yang berarti memilih untuk menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tiada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jika Allah sudah memuliakan, apakah mungkin jiwa orang yang dimuliakan itu akan bersedih? Takkan mungkin jiwa orang yang dimuliakan Allah akan bersedih ia akan menyadari bahwa dirinya sangat dekat dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di antara perintah Allah ialah fas'au ila zikrillah bergegaslah, bersegeralah ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Kita bergegas ke masjid dengan harapan supaya mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Sebagaimana di dalam satu riwayat disebutkan Man roha ilal masjid fi sa'atil ula ka'anna korroba badanatan. Barang siapa yang pergi ke masjid di awal waktu, maka dia ini seperti orang yang berkorban unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang kedua, maka dia ini seperti orang yang berkorban sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang ketiga, maka ia ini seperti orang yang berkorban kambing. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang keempat, maka dia seperti orang yang menghadiahkan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang kelima, maka ia seperti orang yang memberikan sebuah telur. Dan di dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa bila tiba hari Jumat, malaikat-malaikat duduk di pintu-pintu masjid sambil membawa buku catatan yang terbuat dari perak dan pena yang terbuat dari emas untuk mencatat siapa yang datang awal dan siapa yang datang akhir datang akhir itu yaitu kalau sudah imam naik ke atas mimbar Malaikat pun menutup buku catatan itu. Karena para malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Dari sini jelas orang yang datang ketika imam sudah di atas masjid, sudah di atas mimbar, berarti orang itu tidak masuk dalam catatan para malaikat. Ma'azirul muslimin rahimakumullah. Manusia ini duduk di dalam masjid sekali dalam seminggu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan untuk menyimak nasihat-nasihat yang diberikan dan peringatan serta pelajaran yang dituturkan. Setelah itu berdiri pada sok-sok dengan penuh keimanan dan kekhusuan menghadap ke kiblat arah yang satu untuk tujuan yang satu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia mengingat Tuhan mereka sehingga keimanan mereka menjadi kuat dan mereka menyibukkan diri dengan amal soleh yang terbaik yaitu sholat mereka berkumpul pada satu tempat selama kurang selama kurang lebih satu jam guna memperkuat persaudaraan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun demikian masih ada saudara-saudara kita ini yang belum mengetahui betapa pentingnya sholat Jumat. Sehingga sering mengakhir-akhirkan kedatangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq Terus sampai kapan orang-orang yang beriman ini mau mendekatkan diri kepada Allah? Duduk dengan khusyuk berzikir menghadap ke kiblat. Belum tibakah waktunya untuk bergegas, untuk berserak, bersegera berangkat ke masjid, berzikir kepada Allah wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun jangan seperti orang-orang ahlul kitab mereka diberikan kitab tidak pernah mengamalkan sampai faqasat qulubuhum sampai mengeras hatinya sehingga mereka menjadi fasik. Kalau hati sudah keras, maka sulit untuk menerima nasihat. Maka sulit untuk dimasuki nasihat. Bagaimana nasihat bisa masuk kalau hatinya sudah tertutup? Terkadang nur ilahi itu datang ke hati tetapi ia merasa tidak mendapatkan tempat di hati itu. Karena hati itu penuh dengan kotoran. Kotoran keduniaan, kotoran kebendaan dan hawa nafsu. Maka nur ilahi itu kembali ke tempat asalnya. Sebab nur ilahi itu suci dan bersih. Tidak bisa menempati hati yang kotor. Oleh karena itu, bersihkanlah hati dari kotoran-kotoran keduniaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami, maka sungguh kami akan tunjukkan kepadanya jalan menuju kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah dan dilembutkan sehingga kita bisa menerima nasihat-nasihat yang baik dan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو الغفور الرحيم اللهم 我算你，我算你我儿了。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 وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في أنوكنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أعز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون